Contoh aja, contoh, contoh. Jangan marah, jangan marah. Contoh, lempox. Ngelem, ngelem. Jangan ku ketawa. Lem toh? Nah campur lem Korea. Tidak mau terbuka mulutnya. Pas ngelem, mabuk setengah. Diambil naik motor. Bayangkan kalau orang mabuk setengah naik motor. Dia listrik dikira aspal. Pak! mati mati kafir kodongo makanya anak muda silakan kau jadi anak gaul anak ben-ben anak motor-motor anak skater silakan tapi jangan dekati yang namanya minuman keras vodka whisky jenever donald topi miring saya baca Tuh. mati siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir contoh contoh aja ini jamara sabung ayam. Ada juga di sini. Didapat sama polisi, kejar sama polisi. Jangan lari, masih lari, tembak peringatan. Masih lari, tembak dua kali. Masih lari, tembak tiga kali. Akhirnya tembak kakinya. Tembak kakinya, kepalanya dikena. Saya tanya temanku ya polisi, bagaimana caranya kakinya kok tembak kok kepalanya dikena? Dia bilang soalnya waktu tembak dia jongkok. Ah, pantas. Ini jangan kau musuhi polisi, cowok. Oi, kau kira enak? Kau kira enak kalau hidupmu tidak ada polisi di Indonesia? Hah? Rumahmu dirampok, istrimu dibunuh, anak gadismu diperkosa, hartamu dijara, kau datang ke polisi. Tolong polisi tegakkan hukum, cari pelakunya. Apa kata polisi? Mohon maaf, baru saja polsek bubar. Jangan ketawa, saya serius ini. Toh? Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, biar anak SMP diminta juga uangnya, itu bukan polisi Indonesia, polisi film India. Itu film India kan tiga jam, nanti habis film baru dia datang. Di, nah, jadi bisa jadi kita beragama Islam, tapi kemungkinan juga bisa jadi kita matinya dalam keadaan kafir. Wa Allah kemudian berfirman Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu dakhlu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin wahai orang-orang yang beriman masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna bukan Islam pencitraan bukan Islam pilpres bukan Islam pilcalek tapi Islamlah secara benar itu caleg kalau mau dipilih pasang baleho. Pasang baleho takbir. Fotonya dibalik kepalanya, siap jungkir balik untuk rakyat. Pret. Beleng-beleng. Tidak. Nah. Islamlah secara benar. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan ustadz, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan mahasiswa, musuh kalian adalah setan dan setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kalau saya ceramah seperti ini ada ndak setan di tengah-tengah kita? Ada. eh, orang ceramah masa ada setan? Ada, setannya bukan pocong. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Apa ibu? Orang sudah ceramah masih sibuk juga. Sudah 55 umurnya siaran langsung juga. Eh, gayanya. Woi, woi, woi, jangan siaran langsung. Saya tidak mau kalau ada siaran langsung. Simpan dulu HPmu. Woi, woi. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah saya doakan suaminya kawin lagi. Nah, simpan dulu HPmu. Simpan dulu, simpan dulu. Simpan dulu HP, simpan dulu. Simpan dulu. Simpan ya. Bisa? Bu, ada ibu-ibu di Makassar ngefans betul sama saya. Usianya kira-kira 55 tahun. Saya heran ibu-ibu aja yang ngefans sama saya. Saya lagi ceramah dia belakangi saya, ih Barusannya ada orang saya ceramai di belakangi. Ternyata diambil HP-nya selfie. Baru dia tulis di Facebook dia latar belakang das atlatif. Eh, saya dijadikan background. Kok kira saya pot bunga? Selesai ceramah dia kejar 55 umurnya. Selesai saya ceramah dia kejar. Ustaz, Ustaz boleh selfie? Eh boleh, boleh. Rame-rame supaya tidak ada fitnah. Sudah dia ganti lagi gayanya. Udah ulang lagi. Ulang Ustaz jelek saya bilang dalam hati. Biar kau ulang apa? Mukamu yang jelek. Selesai selfie-selfie. Langsung dia bilang, Ustaz boleh cium? Hah? Haram. Tidak boleh. Tidak nafsu Ustaz cari baraka. Haram. Coba kau masih muda, Nakal. Simpan dulu HP ya, simpan Dimas, simpan dulu ya. Bu, bisa? Nah. Wa qala idzan Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik solawat. Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Kita tanding malam ini. Siap? Siap? Siap? Nah, yuk cowok-cowok terutama ini cowok-cowok jomblo pisabilillah. Nah, kau diam dulu kita dengar dulu ini ibu-ibu solawat ya. Ayo bu, ayo bareng-bareng bu. Salatullah Salamullah Ala toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Alhamdulillah Ini bukan kencang Ini namanya sahdu Suara begini yang kasih nafsu laki-laki Makanya cewek kalau kau ditelepon cowok jangan kau kasih sahdu suaramu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bagaimana orang tidak nafsu sama kau? Lagi di mana dek? Di rumah aja kak. Kau tegas dong. Sebagai cewek muslimah jangan kau mendayu-dayu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Ngapain? Apa tanya-tanya? berhenti. Ini Waalaikumsalam. Ibu-ibu diam, kita dengar ini cowok-cowok. Ayo, cowok jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo. Ayo. Diam, diam ya, diam, diam, diam. Kita dengar ini cowok. Yuk. Salatu Allah ala toha Rasulillah Salatullah ala yasin Masya Allah terima kasih Su sudah mi bos overdosis kok kita diam diam semua ah. kita dengar ini di atas ayo duduk duduk ngambil gaya loh ya ayo bareng bareng yuk sholat lobet ini mau poligami, Fred. Nah, ayo bareng-bareng semua, semua, semua, yuk. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah, salatullah. Alhamdulillah, terima kasih. Dek, bisa ndak bedakan tadi mana suara cewek, mana suara laki-laki? Bisa. Kenapa bisa? Karena Allah kasih kita telinga yang lengkap sensor pembedanya. Dia bisa bedakan mana bunyi handphone, mana bunyi kentut. Tanpa kau pernah kursus. Woi, woi cewek. Mau ndak saya kasih handphone iPhone X Max? Hmm. 512 giga mau gratis mau mau mana mana mau tapi pulsanya 5 juta ibu mau mau tapi begitu saya kasih langsung tuli nah mau diapa handphone kalau kau sudah tuli halo halo hei eh, rusak lagi nih HP halo buka HP rusak telingamu masalah berarti yang mahal bukan jaringan yang mahal bukan seluler yang bukan handphone yang mahal. Apa yang mahal? Telinga. Allah kasih kau gratis, tidak perlu kau bayar. Hibutnya hebatnya lagi nih telinga, ya. Tempatnya kiri kanan proporsional. Bagaimana seandainya telingamu satu dibawa pantat? Halo, ya Ustad. Lagi di mana? Di rumah ya Ustad. Ayo. Repot toh? Iya, repot. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Woi, eh cowok. Woi, woi. Mau saya kasih ini kamera, mahal ini kalau dikumpul semua ratusan juta ini. Saya mengajar mata kuliah fotografi di UNAS. Nih, ya. Kalau kau mau ngambil gambar, kau harus tahu berapa megapiksel kekuatan kamera kamu. Kau harus tahu berapa kekuatan cahaya di tempat itu. Kau harus tahu berapa kecepatan angin ketika ada kau ambil gambar. Kau harus tahu berapa jarak dari matamu dengan objek yang kau akan ambil. Apa ini kamera yang mahal? Bukan. Apa yang mahal? Mata. Allah kasih kau gratis tidak perlu kau bayar. Hebatnya lagi di mata begitu kau buka otomatis autofokus. perlu kau putar. Siapa ini? Oh, ternyata Felix Xiao. Wah, perlu pak. Otomatis. Dan hebatnya lagi di mata, Allah kasih kau sensor. Dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Coba bayangkan. Seandainya ndak bisa dibedakan, tetukar istrimu. Kenapa malam minggu lain-lain rasanya ini? Ternyata Satpol PP. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Bos, saya mengajar mata kuliah public speaking. Nah, praktikumnya itu pidato di depan saya. Wih, ada cewek, ada kawat di giginya. Saya biasa biasanya di kampung pagar yang dikawat. Ini giginya dikawat. Saya tanya, apa namanya itu, Dek? Dia bilang behel. Oh. Eh, lidah Sulawesi ini bos. Jangan kau paksa saya menjadi lidah Solo. Hah? Mahal itu dek. Ini 20 juta. Wih, satu kali umroh. Disimpan di giginya. Saya tanya, eh, eh, sini kau dulu cewek. Kau kira itu behelmu yang mahal? Bukan, tapi apa? Gigi. Biar kau mau pasang behel harga 100 juta, ndak ada gigimu, apa kau mau kawan? Ayo. Berarti yang mahal gigi. Gigi. Hebatnya lagi di gigi, tumbuh dan panjangnya dibatasi. Pernah enggak kau bayangkan bagaimana seandainya gigimu tumbuh seperti rambut? Saya yakin Dude Herlino tidak akan main sinetron kalau sudah keluar gigi. Tidak ada yang mau nonton. Makanya kita ucapkan Alhamdulillah. Makanya jangan kau pernah ngeluh. Jangan kau merasa putus asa. Jangan kau merasa kamu miskin. Kalian semua orang kaya. Yang kekayaanmu kata Allah. Fi ahsani takwim. Itu badanmu yang sangat cantik. Ya. Saya jelek Ustadz. Karena kau membandingkan sama yang cakep. saya tidak mau duduk dengan ini artis satri hijrah. Hancur saya. saya dekat-dekat sama tukul 11-12. Kalau saya dekat-dekat di sini, hancur saya Pak. Bersyukurlah kepada Allah. Dan salah satu cara bersyukurmu, kamu datang di tempat ini. Allah kasih kita begitu banyak nikmat. Sehingga Rasulullah pernah sujud meneteskan air mata dalam sujudnya. Lalu Umar bertanya, ya Rasulullah kenapa kau meneteskan air mata? Kata Nabi, karena saya tidak bisa membayar nikmat Allah dengan ibadah yang saya lakukan. Adakah yang bisa mengalahkan ibadahnya Nabi? Demi Allah di kolong langit ini tidak ada orang yang hebat ibadahnya seperti Rasulullah Muhammad SAW. Tapi beliau masih sadar ibadah yang dilakukan tidak mampu membayar nikmat yang Allah berikan. Maka kalian bersyukur datang ke tempat ini. Dengan catatan setelah kau datang ke tempat ini. Sehari sampai tiga hari. Kalian dengar dakwah. Kalian berzikir. Kalian ngaji. Kalian mencatat. Ingat setan tidak pernah putus asa menggoda kalian. Bagaimana cara dia goda? Ah, dia hancurkan pahala-pahalamu. Adakah perbuatan yang bisa menghamput concarkan pahala-pahala kita? Ada kata Nabi, Sitatu asyain tuhbitul amal. Ada enam sifat yang bisa menghancurkan amal-amal kebaikanmu. Adik-adik sekalian, kalian pulang ke sini tiga hari kalian bertengkar. Eh, bertempur. Mari kalian bertempur melawan iblis, melawan kesombongan, melawan kepengahan, meningkatkan kesabaran. Jangan pikir setan putus asa menggodamu. Dia akan goda kamu setelah kau pulang dengan cara apa? Dia hancurkan amal-amalmu. Sehingga nanti kau berkata di hadapan Allah, Ya Allah mana pahalaku? Tiga hari, tiga malam saya dengar dakwah. Allah menyatakan, eh memang dulu ada pahalamu. Tapi hancur oleh karena perbuatanmu sendiri. Apa gerangan yang menghancurkan amal itu? Kata Nabi, satu, al-istighalu bi'uyubil khalq. Suka sekali cerita kejelekan orang, dia lupa kejelekan dirinya sendiri. Gosip, gibah, penyakitnya. Hmm. Bu ibu. Nabi ketika Isra Mi'raj diperlihatkan, bawa Nabi ke surga Masya Allah banyak perempuan. Masuk ke neraka, nauzubillah min zalik, lebih banyak lagi perempuan. Kenapa kata Nabi? Karena dua hal. Satu, dia tidak mampu mensyukuri nikmat berupa suami. Dan yang kedua, dia tidak mampu menjaga mulutnya. Penyakitnya ibu-ibu. Saya aja lewat tadi masih ada yang gosip. Begitu saya dilihat, dia bilang, ih itu juga bajunya yang di Youtube. Sibuk. Kenapa? Saya pakai baju kayak sibuk. Tukang gosip. Jengkelku. Kenapa kau gosip saya? Eh, Bu. Halo ibu. Penyakit ibu-ibu yang tidak bisa dikendalikan hawa nafsu menceritakan kejelekan orang. Kalau laki-laki kumpul paling dicerita, "Wih, itu anak sayang. Yang pertama cakep tapi beleng-beleng. Itu yang kedua cakep, eh tapi ya dongok. <laughs> Itu kan ngecer itu wah itu motor saya rewel itu mobil saya yang tua wah sedikit sedikit mogok lagi itu atap rumah saya bocor paling kalau bapak cerita itu tapi coba kalau ibu-ibu pertama dicerita sinetron jelek betul sifatnya itu ya iya, iya toh langsung tetangga jadi korban kumpul begini tuh masih ada gosip apa dia enggak ngomong tapi matanya dong. Apa? Kudungnya enggak serasi dengan roknya. Dia beli ya kayak umbul-umbul. Nah, sudah. Satu udah digosip, lewat lagi satu. Apa? Palsu. Kenapa kau tahu? Lipstiknya. Eh, kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Nah, Coba ya. Ayo, adik-adik. Ya, Nah, maka saya heran sebagai anak bangsa, kok kita dituduh orang Islam selalu menyebarkan fitnah. Islam sangat membenci fitnah sehingga Nabi mengatakan, al fitnah tu asad minal qats. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Jadi pemain-pemain buser. apa Apakah namanya itu? Cocok nih. Buser, apa itu? Yang suka cari-cari duit dari menyebarkan fitnah yo yo itu baser Hah? manalah tidak adalah kita orang Islam Satu kali Nabi menyampaikan barang siapa yang mengucapkan dua kali syahadat diyakini sampai mati pasti masuk surga uh Abu Hurairah senang dengar ini Lalu Abu Hurairah berlari-lari kecil menuju ke pasar. Dengan tujuan apa? Dia mau menyampaikan berita gembira ini. Lalu didapat lo Abu Bakar eh, oleh Umar. Eh hey, Abu Hurairah, kau mau pergi mana buru-buru? Saya mau menyampaikan berita penting. Apa itu? Barusan saja saya dengar menyampaikan Nabi. Siapa yang sahadat, yakin sampai mati, pasti masuk surga. Umar bertata, eh betul kau Nabi bilang begitu? Betul. Ah, saya tidak percaya. Kayak kita datang ke sumber dalam teori komunikasi dinilai disebut check and recheck. Datanglah Umar klarifikasi ke sumber, sumber berita Rasulullah. Ya Rasulullah katanya Anda mengucapkan siapa yang sahadat yakin sampai mati pasti masuk surga. Apa betul berita seperti itu ya Rasul? Nabi katakan betul. Tapi ya Rasulullah ada apa? Ini Abu Hurairah dia mengumumkan di pasar. Terus saya khawatir nanti disalahpahami umat kita. Biar tidak sholat yang penting syahadat masuk surga. Biar judi yang penting syahadat masuk surga. Biar zina yang penting syahadat masuk surga. Saya salah paham nanti orang. Saya khawatir hadis ini dipahami dengan salah. Lalu Nabi katakan, oke okay, jangan kau sampaikan ini halal umum. Karena dia bisa mengganggu kemaslahatan umat. Itulah sebabnya kita kenal dalam Islam likulli makam makal walikulli makal makam. Setiap ada ucapan, ada tempat yang cocok untuk ucapan itu dan setiap tempat ada ucapan yang cocok untuk tempat itu. Maka ibu-ibu harus bijaksana memegang WhatsApp. Harus bijaksana memegang medsos. Kenapa? Karena jika ibu salah menempatkan medsos itu, maka ibu bisa berujung pada penjara. Dua, yang bisa menghancurkan amal kebaikan kita. Apa itu kata Nabi? Hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Cinta dunia boleh, cinta dunia boleh. Mana yang tidak boleh? Terlalu cinta kepada dunia. Nabi Ibu? Yuk, salatullah ala toha rasulillah salatullah Cinta dunia. Mana cinta dunia? Satu, menganggap enteng ibadah. Hayalah salat. Sebentar. Masih panjang waktu duhur. Ini kan sampai jam 3. Cinta dunia. Mana lagi cinta dunia? Ini paling banyak cewek. Mukanya dia tidak terima dengan ikhlas. Mukanya dikira tembok coklat, biru, abu-abu, krem. Sekarang cewek kan banyak palsu. Bulu matanya panjang, palsu. Matanya biru, palsu. Bibirnya merah, palsu. Pantatnya gabus. Palsu. Itu terlalu cinta dunia. Perempuan kan sekarang bingung saya lihat. Rambutnya panjang, mau dikasih keriting. Yang keriting rambutnya, dia kasih lurus. Iya kan? Allah sudah kasih yang baik, dia tidak syukuri. Begitu mulai putih rambutnya, stres, dia kasih semer. Kena matamu, cinda. Karena waktu yang sangat terbatas. Yang ketiga, apalagi yang bisa menghancurkan amal ibadah kita? Killatul haya, kurang rasa malu. Oh ini banyak di Indonesia. Gota DPR malu dong, sudah digaji oleh rakyat, uang rakyat, kalian tidur saja. Dedek, Pernah dengar cerita anggota DPR di akhirat? Hah? Uh, jadi anggota DPR kan ada penghafal Quran masuk dalam surga. Begitu masuk dalam surga dilihat, ih kok banyak anggota DPR di sini. Di negara aku banyak di OTT karena korupsi. Dia pergi protes sama malaikat penjaga surga. Malaikat-malaikat, kenapa banyak ini masuk anggota dewan dalam surga? Di negara saya banyak yang korupsi. Dia bilang anggota penjaga surga. Gak usah ribut. Kenapa? Dia cuma reses. Sebentar lagi pulang ke tempat asalnya. <laughs> Terlalu cinta kepada dunia dilarang oleh agama. Maka oleh sebab itu kita diberikan hanya syukuri nikmat yang Allah berikan. Yang ketiga, kilatul haya, kurang rasa malu. Malu dong menyebarkan fitnah. Malu dong jadi artis tapi menyebarkan sahwat. Malu dong jadi pejabat tapi korup. Malu dong jadi kontraktor tapi rampok. Pernah dengar cerita kontraktor di akhirat? Hah? Oh, ini penghuni akhir, penghuni sorga sama penghuni neraka baku SMS. SMS-an dia bilang penghuni sorga, Mas Bro, bagaimana kabarmu di situ? Bah, tidak ada enak di sini. Di blender terus kita di sini, Tidak ada jam istirahat. Kau di situ bagaimana kabarmu di sorga? Masya Allah. Enak betul. Satu laki-laki tujuh bidadari. Bayangkan pak tujuh. Dan itu bidadari tidak pernah kentut. seperti istri kita di rumah tujuh kali kentut satu hari. Tidak pernah kentut. Perawan terus. Tujuh bidadari. Sampai jam berapa? Terus. Terus. Lalu <laughs> kata penghuni sorga, wah enak betul di sini. Penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Boleh. Ya gimana? Penghuni neraka kan kreatif. Banyak solusinya. Gimana? Eh, sudahlah, tidak usah cemas. Kami bikin jembatan dari sorga, kamu juga bikin jembatan dari neraka. Kita ketemu di tengah. Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender kerjalah hari pertama hancur juga ini Ustaz aduh nasib sial saya ini malam uang merah ke jauh-jauh dari Sulawesi 10 ribu nah Halo. Lalu dia bilang, hari pertama proyek dari neraka selesai 50%. Hari kedua selesai 70%. Hari ketiga tuntas, efektif dan efisien. Selesai proyek. Sampai di tengah dilihat-lihat di proyek dari sorga. Eh, kenapa belum mulai-mulai? Dia teriak lah ini dari neraka. Mas bro, kenapa kau belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah sesuai perjanjian. Kenapa kau belum mulai? Kata penghuni dari sorga. Bagaimana mau dimulai? Pemborong, kontraktor, pengawas, panitia, ada semua di situ. Di sini pengapal Quran aja di sini. Nggak tahu itu proyek, salah-salah kalkulatornya. Ya, cinta dunia. Ya, kurang rasa malu. Mana lagi yang kurang rasa malu? Kalian cewek. Ayo, Ibu-ibu hadir di sini alhamdulillah. Tapi tolong yang paling banyak kurang rasa malunya sekarang perempuan. Mulai dari cara berpakaiannya. Kata Nabi, suatu waktu nanti perempuan berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Yang ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Kan namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung, kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100 ribu. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu satu jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. Satu jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung, kau keluar seratus ribu, kau kejar satu jam, kau potong dengan kalimat basmalah, kau rendam 15 menit air panas, baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek. Kau berdiri saja di pinggir jalan. 15 menit, 10 pasang pahat cewek gratis. Bahkan kadangkala -kadang boleh dicolek. Makanya cewek Mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya. Saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat. Sholat duha dulu dua rakaat. Baru satu kilometer saya mobil hancur amalku. Sebelah kanan ketek. Sebelah kiri dada. Di depan paha. Tidak mungkinlah saya jalan terus begini. listrik listrikku tabrak. Nah, nah. Yo cewek. woi, Mari kasihani mata kami. Dilihat. Haram. Tidak dilihat. Barang bagus. Hei. Oke. Sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu, dulu, dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu. Dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab. Tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh balpoinnya. Hmm, kan tidak pakai jilbab. Ah, dia pegang dulu ini. Lalu dipegang roknya dibawa. Baru dia dongkok begini. Dulu. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu. Pakai tipis kecil. Jalan dia mau tabrak kita. Eh, hancur. Ah, maka kalian ahwat yang datang di sini pengajian selama tiga hari tiga malam Tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara semuslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada empat syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. Satu syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan. Saat itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya, pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua. Sudah mau ada cucunya, Eh pakaiannya saya tanya, Bu kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada. Dulu waktu saya gadis tidak ada begini Ustaz. Ini namanya bagus dikasih ibu kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua nakal kembali. Kasih itu STNK itu buru-buru gitu. Laki-laki mana auratnya? Se pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah silahkan main futsal silahkan main bola, silahkan olahraga, silahkan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Anda ah, ada nafsu lihat pahaku. Siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama anda lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit. Susah jalannya. Coba lihat itu kalau ada pengantin. Pakailah jilbab, jilbab sakaratil maut. Yang tiga lapis, kuning, biru, abu-abu. Dikasih biru lagi sedikit. Ada talinya dia ikat-ikat dulu. Dua meter dia kasih di lehernya. Kasih dulu. Nah, mulai nggak bisa gue yang bajunya sempit, ah, roknya sempit. jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru ibu kita ketinggalan. Tunggu dulu pak. Dogo. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Ah, kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, eh cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian Ketat-ketat nggak berdosa, dosa juga itu. Yang kami mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai menc, mulai mencemaskan. Sujud, ih ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan lekulu lekuk tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni man eh, apa lagi? Muslim United. Saya alumninya. Tiga hari tiga malam saya dengar dakwah maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika aku berpakaian. Tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu? Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya. Kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadangkala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung ada pegawai apa sih itu yang namanya terima-terima duit? Teller. Hah? Iya teller, teller. Dia gosip. Dia kan, apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, <laughs> saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, eh, kenapa? Saya pakai sarung kau yang sibuk. Tidak jadi saya nabung, pulang saya. <laughs> Eh. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, tidak mungkin saya lihat. Kenapa saya malu? Eh, masa Ustadz lihat cewek cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Eh sudah. Ayo. Ibu-ibu, ibu-ibu. Mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi membilia. Hah? Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar dan saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Ah, memang sudah tabiatnya itu sudah bajingan. <laughs> ya. Yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. Satu, tutup auratmu. Dua, jangan ketontonkan lekuknya. Tiga, pantas. Empat, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Sayang seribu sayang kita bikin pakaian. Indah nomor satu, nutup aurat 19. Akhirnya pakaian kita seperti yang kita lihat sekarang ini. Yang di atas turun ke bawah, yang di bawah naik ke atas, ketemu di tengah, tipis, sempit, kecil. Dongo. <laughs> Eh? Nah, killatul haya, kurang rasa malu. Yang keempat, yang bisa menghancurkan amal kebaikanmu kata Nabi, kaswatul qalbi. Apa itu? Keras hati. Apa itu? Tidak mempan nasihat. Selesai dengar ceramah tidak ada perubahan. Apa malah dia bilang? Siapa panggil itu Ustadz dari Sulawesi? Saya. Lain kali tidak usah undang. Kenapa? Tidak enak ceramahnya. Kenapa? Masa enam dia bahas saya terus dia kena? <laughs> Keras hati kau. Hah? Selesai dengar ceramah, larang merokok, Malah dia bilang, apa tahu rokok-rokok apa? Memangnya saya minta duitmu? Ah, keras hati. Ada perokok di sini? Ada? Saya doakan kalian berhenti merokok. Hmm, coba dengar itu calon-calon istrimu. Itu biasa orang merokok kayak kurang kerjaan. Itu aja dikerja 10 menit. Dan saya kasihan kadang kala kalau di bandara, Coba lihat tuh perokok, dikasih masuk kayak kotak-kotak, kayak belek-belek. ini sendiri di dalam kan. Sekali-kali isap kunya. Jangan, jangan kau sebarkan itu asapnya ke kita. Bolehlah kau merokok, silakan, tapi jangan jangan kasih asapnya orang lain. Bagaimana caranya Ustaz? Kau bawa ke rese. Wah, itu bebas polusi. Ibu-ibu, setuju tidak suaminya berhenti merokok? Kalian membenci sembilan naga. Kalian membenci mereka-mereka itu. Tapi kalian beli rokoknya. Kalau kalian mau hancurkan mereka, berhenti kau merokok. Lebih baik itu rokokmu anak muda, kau tabung, lamar cewekmu. Kau juga cewek, jangan terlalu lama mau dipacari. Ini pacaran islami Ustaz, pret. Pacaran syari. Dek. Mana ada pacaran syari cilaka? Eh hey, dengar ini cewek. Kau sudah dua tahun dipacari tidak dilamar-lamar, berhenti kau. Kasih tahu itu cowokmu. Hei, eh, motor aja dicicil satu tahun sudah lunas. Kamu sudah dua tahun dipacari tidak dilamar-lamar. Modal sepuluh ribu. Roti satu, teh botol satu, autan dua. Dibagi Modal sepuluh ribu malam minggu. Nah. Nah. nah. Keras hati tidak mempan nasihat. Mereka yang selesai dengar dakwah tapi tidak ada perubahan, ah, itu yang disindir oleh Allah. Wa alaihim. A'anzartahum la yu'minun. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak, kau ceramai atau tidak sama saja mereka tidak akan beriman. Keras hati, habis amalmu. Yang ke lima, penghancur amal, tulul amal. Apa itu? Panjang angan-angan alias malas. Dan yang keenam, wadzalimun la Perbuatan zalim yang tidak bisa dihentikan. Zalim kepada Allah, tidak sholat. Puncak kesaliman kepada Allah tidak sholat. Ada yang malas sholat di sini? Ada? Hei, adik-adik. Mau jadi direktur, mau jadi pegawai, mau punya rumah yang bewah, gampang. Perbaiki sholatmu. Kecil buat Allah kasih kau mobil. Kecil buat Allah kasih kau rumah yang mewah. Allah cuma minta sempurnakan sholatmu. Ada di sini anda ada masalah? Ada? Ini malah muka-muka penuh masalah semua ini. Ayah, ya? Mana ada manusia tidak ada masalahnya? Istri cantik, kok kira bukan masalah? Masalah digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Lebih masalah lagi. Berarti bagus kalau istri jelek. Istri jelek dihina orang, kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja deh, nanti kita ketemu di gedung. Sampai deket getun tidak muncul-muncul suaminya. Mana kau bang? Tidak jadi saya mencret. Istri jelek masalah, istri cantik masalah. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Kita kuliah apa masalah? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahmu? Tidak, mau punya kerja. Sudah punya kerja selesai masalahmu? Muncul masalah baru. Apa? Mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai masalahnya? Muncul masalah besar lagi. Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Belum. Mau jadi wali kota. Sudah jadi wali kota? Mau dua periode. dua periode baru dongo beleng-beleng kau salah kenapa kau suruh pilih dongo hmm, eh. mau kok? Hah? ayo tidak ada orang tidak ada masalah ya maka Allah tidak mengatakan hei dasat ada masalahmu kau puasa dulu tidak hei dasat ada masalahmu kau jadi dokter dulu Kau jadi insinyur dulu, kau kaya dulu, kau anggota DPR dulu. Allah tidak menyatakan itu. Allah cuma minta dua. Ista'inu bisawri wassalam. Sabar, perbaiki solatmu. Saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg mau dipilih dibagi-baginya kartu namanya pilih saya, pilih saya. Ada masalah telepon saya 24 jam. Begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Allah janji pasti Allah tepati. Allah cuma minta ada masalahmu cewek kau riso soal jodoh. Yuk perbaiki solatmu. Eh cowok ada masalahmu kau sudah sarjana dan dapat kerja. Yuk sempurnakan solatmu. Saya sudah solat Ustaz. Betul kau solat tapi tidak ikhlas. Hayalah salat. Ih asar lagi. Baru sendur. Ah kau tidak ikhlas. Saya sudah solat Ustaz. Betul kau solat tapi main-main. Mana buktinya? Allahu Akbar. عليك إياك نعبد صراط الذين Kau ketawa karena kau bayangkan dirimu. Nah, siapa yang ngajar kau sholat begitu? Sampai ada yang tanya saya ibu-ibu, ustaz boleh ndak sholat? Panas ustaz di rumah, ndak ada AC, ndak ada kipas. Sholat duhur boleh ndak tidak pakai BH? Boleh, tapi kau tidak beradab namanya. Boleh, Bayangkan kalau kau ruku. Yang ketawa cowok, ini barunya laki-laki perempuan. Boleh tapi tidak beradab namanya. Itu kau tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat. Tapi sholatmu ya tidak se seperlunya. Saya juga sholat. Allah. 30 tahun kau sholat kalau begini gayamu bos. Eh, hey, adek-adek, kau punya handphone? Ibu-ibu punya handphone? Waktu beli handphone itu ada buku pedoman kan? Iya. Dan di situ ditatat merah tebal buku pedoman petunjuk pemakaian handphone. Dicatat besar-besar catatan penting. Baca buku pedoman ini sebelum penggunaan handphone. Handphone aja kau pakai itu belum tentu untuk kebaikan, ada buku pedoman penggunaannya. solat kalian yang pakai lima kali sehari semalam paling sedikit, lalu kenapa aku tidak pernah buka buku pedoman solatmu Ya, nah, maka bu bapak perbaiki saja solat insya Allah selesai masalahmu. Ya, solim, zolimun la yantakhi. Perbuatan zolim yang tidak bisa dihentikan kepada Allah. Yang kedua zolim kepada jenis kedua. Zolim kepada sesama manusia. Tidak usah zolim kepada tetangga. Ibu-ibu zolim kepada suaminya. Mana ibu-ibu zolim kepada suaminya? Suaminya dijadikan tahanan kota. Baru keluar satu jam ditelepon. Di mana kau pak? Di mana kau? Luar kau, bola kau. Eh, bagaimana kita tidak cepat mati? Kita keluar kau cari sampai di rumah kau maki-maki baik kalau kau cantik. Berat badan makin nambah. Duduk makan canggung Nonton sinetron ngangkak ketek sambil menguap. Kita di jalan semua harum cewek-cewek sampai di rumah lah, Hah? Ah, suami zalim kepada istrinya. Contohlah Rasulullah, ya. Rasulullah itu sangat romantis. Maka orang yang zalim kepada Allah adalah tidak menunaikan kewajibannya kepada Allah. Zalim kepada sesama manusia, hak-haknya orang dia serobot. Dan yang ketiga, zalim kepada diri sendiri. Apa zalim kepada diri sendiri? Dia sudah tahu maksiat, tapi dia tetap lakukan. Maka menghindari semua itu, kita hadir di tempat ini sebagai wujud kita cinta kepada Allah. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah, lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Kalau masih mau dengar ceramah saya, gampang. Gimana caranya Ustadz? Ambil handphonemu, buka YouTube, tulis nama saya, Dasat Latif. Keluarlah ceramah saya yang ratusan. Sudah itu jangan lupa kasih tanda begini. Yang ketawa saya serius ini bos. Iya. Yang kau kasih begini. Kalau kau kasih begini dia cari kau malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah kau kasih begini? Tidak enak perasaan kau lihat cara mata kasih begini bos. Kalau kau tidak senang ya sudah tidak usah komentar. Nah, cuma cepat habis kota satu jam habis menguras kota. Maka saya sediakan ceramah yang tidak menguras kota. Gimana caranya? Ah, follow saya di Instagram. Das Atlatif 1212. Das Atlatif 1212. Sudah ku follow Ustaz, tidak mau tak putar ceramamu. Hakul yakin dada datamu. Kau beli kota dulu ya. Nah, sudah Ibu Bapak, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk mereka yang merintis pembangunan masjid ini yang terkenallah masjid ini seluruh jagat Indonesia. Masjid ini adalah masjid pergerakan umat Islam di Yogyakarta. Mari kita doakan. Mudah-mudahan orang-orang yang berpartisipasi dalam pembangunan masjid ini dan pelaksanaan acara ini Allah mudahkan hidupnya. Allah balas segala kebaikannya, Allah angkat derajatnya dan jika kelak menghadap kepada Allah, Allah hadapkan dalam iman dan Islam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.